Pada pertemuan terakhir sebutkan oleh beliau rahimahullah wal mu'minuna kulluhum Aulia Abu Rahman. Dan kaum mukminin mereka semua adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan bahwa kaum muslimin orang-orang yang beriman mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka dengan tingkatan-tingkatan yang ada pada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma arsalna kita ladina astafaina min ibadina" Aminum dzalim li nafsi, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Dan Allah bagi mereka ada tiga. Wa minhum zalimun li nafsi, di antara orang-orang beriman ada yang mendolimi dirinya banyak melakukan kemaksiatan mudah mudah di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ada yang muktasid sederhana melaksanakan yang wajib-wajib. Demikian juga meninggalkan kemaksiatan tetapi tidak banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Bidnilah dengan izin Allah Subhanahu Jadi mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa dengan tingkatan-tingkatan yang mereka miliki. Adapun orang yang itu orang-orang mukarrabun maka mereka dekat dengan Allah Swt wa mendapatkan derajat yang tinggi nanti di, di surga. Kemudian beliau menyebutkan qala <clears throat> rahimahullah taala <clears throat> termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. dan yang paling karam, yang paling mulia di antara mereka indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol, yang paling mulia di antara orang-orang beriman, di antara orang-orang yang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqauhum, orang yang paling taat orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan orang yang paling mengikuti di antara mereka lil Quran terhadap Al-Quran. Maka siapa yang paling taat kepada Allah dan siapa yang paling mengikuti Al-Quran maka mereka adalah orang yang paling mulia. Dan itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat, ayat yang ke-13, In akramakum indahullahi atfaakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atfaakum adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling taat dan paling mengikuti Al-Quran. Dan perlu kita sebutkan di sini kalimat indah Allah. Ya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di sisi manusia atau mungkin di sisi orang-orang di zaman kita ini yang paling mulia mungkin di hadapan mereka adalah orang-orang yang paling kaya atau mungkin orang yang paling berkedudukan atau mungkin orang yang paling berpengaruh di antara mereka itu yang paling tinggi mungkin di hadapan mereka. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Abil Is beliau menyebutkan hadis yang sahih disebutkan <clears throat> oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga Imam Nasai, ya Imam Nasai Ibnu Majah. Demikian juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya ada semua di sini dari riwayat Imam Ahmad. Sebutkan bahwa yang benar cuma riwayat Imam Ahmad allah taala. Demikian juga riwayat, riwayat yang lain. Ya demikian dari sahabat <clears throat> ya dari seorang tabiin Abi Nadroh dari seorang yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW beliau mengatakan la fadla li arabi ala ajami. Tidak ada keutamaan untuk atau kelebihan untuk orang Arab atas orang ajam. Ini orang yang bukan Arab. Wala li ajami ala arabi. Demikian juga tidaklah keutamaan untuk orang ajam terhadap orang Arab. Wala li abyad ala asmat Demikian juga Tidaklah lebih utama itu yang putih atas yang hitam, yang ini kulitnya hitam. Wala li aswad al abyad demikian juga tidaklah orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih. Orang Eropa atau semisal itu. Kulit hitam seperti orang Habasyah, orang Ethiopia, Sudan, ya atau Somalia. <clears throat> Adapun kita ya ini tengah-tengah. Berwarna coklat tidak ini semua illa bitakwa kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada keutamaan untuk mereka ini kecuali dengan ketakwaan. Anas min Adam. Anasu manusia itu semua dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab dan Nabi Adam dari tanah. Kembalinya kepada kepada tanah. Ya demikian. Kemudian beliau menyebutkan kalimat imam Ibn Abil Is dari hadis ini seakan-akan isyarat apa? Bahwa ini bantahan untuk yang mengatakan ya bahwa orang yang kaya bersyukur lebih mulia daripada orang yang miskin dan bersabar. Atau sebaliknya. Saya mengatakan bahwa orang yang miskin bersabar lebih mulia daripada orang yang kaya bersyukur. Karena di sini tadi, berarti tidak ada kelebihan di antara manusia, entah itu kaya yang bersyukur atau miskin yang dia itu bersabar dari yang lain kecuali dengan ketakwaan. Oleh karena itu boleh berpendapat nah di sini menunjukkan bahwa yang melakukan perbandingan maka tertolak dengan hadis ini. Karena semuanya kembali kepada apa? Kepada ketakwaan. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan bahwa bihadza dalil yadhhar dha'fu tanazuihim fil mas'alati dari hadis ini tampaklah lemah perselisihan mereka di dalam permasalahan al-fakir as-sabir wal ghina asy-syakir. Orang miskin, fakir yang bersabar dan orang kaya yang bersyukur. Mana yang lebih afdol? Batarjihu ahadihima alal akhar. Rojihnya salah satu keduanya dari yang lain. Ini menurut Al-Imam Ibn Abidis. Dan itu diikuti oleh Ibn Qayyim. Demikian juga Salih Islam Ibn Taymiyah sebelumnya, gurunya beliau. Ya, disebutkan oleh Ibn Qayyim di Iddatus Sobirin masalah ini. Walaupun sebagian ulama, ya, seperti Imam Ahmad rahmatullah. ta'ala, juga disebutkan saya sendiri. Beliau mengatakan bahwa orang yang miskin bersabar lebih afdol daripada orang yang kaya dan bersyukur. Kembali kepada apa? Walaupun hadisnya memang banyak tentang keutamaan orang yang bersyukur. Orang kaya bersyukur. Ya. Demikian juga banyak hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang miskin yang bersabar. Walaupun kalau kita mungkin disuruh memilih antara orang yang kaya bersyukur atau miskin yang bersabar mungkin banyak memilih orang yang orang yang kaya dan dia bersyukur kan itu. Jadi masing-masing mempunyai dalil-dalil yang kuat. <clears throat> Walaupun sebagian ulama tadi kita sebutkan, ya Imam Ahmad yang tadi mengatakan orang yang miskin bersabar lebih abdur Ketika disebutkan dalil-dalil tentang orang yang kaya bersyukur disebutkan oleh mereka orang yang miskin bersabar juga banyak dan yang membuat itu lebih benar adalah apa? Bahwa Nabi SAW keadaan beliau adalah dalam keadaan sederhana. Bisa dikatakan dalam keadaan miskin dan beliau bersabar. Oleh karena itu mereka berpendapat semua keadaan Nabi SAW yang ada padanya maka itu yang paling afdol. Demikian juga permasalahan ini. Karena niscaya kalau Nabi ya kalau ini saya bahwa orang yang kaya itu orang kaya bersyukur lebih abdul Nabi akan keadaannya seperti itu. Nabi akan menjadi orang yang begitu itu kaya dan dan bersyukur ya demikian. Tapi bagaimana Allah memilih untuk nabinya? Itu miskin bersabar. Maka itu lebih afdal. Dan alam itu mungkin lebih tepat. Karena apa yang dipilihkan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi maka itu adalah yang paling bagus. Demikian juga ketika orang berdebat mana yang afdal, pekerjaan di antara pekerjaan ada yang mengatakan petani, ya ada yang kemudian berdagang, ada di sini banyak sekali masalah itu. Ada yang mengatakan bekerja, membuat sesuatu. Ada yang mengatakan ya ini berperang itu dari hasil ghanimah. Dan itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pekerjaan kasbu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling afdal pekerjaan adalah berjihad. Berjihad yang kemudian itu mendapatkan ghanimah. Itulah pekerjaan yang paling afdal. <clears throat> Adapun di sini beliau mengatakan Al Imam Ibnu Abiis demikian juga Ibnu Qayyim demikian juga Ibnu Taimiyah wa ana tahqiq anna tahdil dan kesimpulannya ya setelah diteliti tahkik sesungguhnya tahdil keutamaan la yarji ila dzatil faqr wal ghina tidak kembali kepada keadaan orang yang ya zatnya ini barangnya miskin ataupun kaya wa inna ma yarji'u ila al a'mal wal ahwal kembali kepada amalan-amalan dan keadaan-keadaan wal haqaiq dan hakikatnya, hakikat ya. Al mas'alatu fasidah fi nafsiha. Jadi masalah ini rusak. Rusak di zatnya itu sendiri. Ya, tidak boleh di sini tampil seperti ini karena kembalinya semua kepada ketakwaan. Ya demikian. Aina tafdhil inda Allah bi taqwa haqaiq al-iman. Sungguhnya keutamaan si Allah SWT itu tergantung dari ketakwaan dan hakikat keimanan la fakrin faqrin Demikian juga tidak karena kemiskinan ataupun kayaan. Oleh hada, oleh karena ini, wallahu alam. kalau Umar berkata Umar radhiyallahu anhu, sebutkan ya dicari-cari kita sebutkan tidak ada sanatnya. Ini mukanya belum menyebutkan juga di dalam kitab Sohibirin. <clears throat> tapi tidak disebutkan sanatnya. ucapan Umar yang terkenal al gina wal fakr matiyatan wal ubali ayyuhuma itu. Kaya dan miskin dua kendaraan. Aku tidak peduli dari keduanya itu apa yang aku kendarai. <clears throat> tidak ada sanatnya. <clears throat> Ibnu Qayyim beliau menyebutkan di Iddatus Sabirin <clears throat> ini janji untuk orang-orang yang bersabar ucapan dari Umar bin ini Kemudian di halaman 112 Wahaka Abu Farid Ibn Jauzi Imam Ibn Jauzi mengikayatkan Di situ ada tiga <clears throat> pendapat Bahwa orang sabar Abdul Orang yang bersyukur Abdul Kemudian ketiga sama Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab nah ini tidak ada sanatnya juga Lakukan sabar wa syukur Bahira ini kalau lah sabar dan syukur itu dua kendaraan, dua onta, maba lah itu. Aku tidak akan peduli. Ayo Ayuhuma itu di antara keduanya aku kendarai. ya, ini maknanya hampir sama. Jadi tidak disebutkan sanatnya ini <clears throat> setelah kita cari-cari tidak ada juga. <clears throat> Tapi di situ ada riwayat <clears throat> Sebutkan oleh Imam Ibnul Barok di As-Suhud ya dari jalannya Al-Mas'udi dari Ali bin Budaimah An Qais bin Habtar qala qala Abdullah bin Mas'ud ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ya al-maut wal faqr wa ayyum wa ayyumullah ma huwa illa ghina wal faqr kematian dan kemiskinan Wahimullah ini sumpah. Demi Allah, bahwa tidaklah dia illa kecuali al-ghina wal faqr, kaya dan miskin. Wal ubali bi ayyihima ibtuli itu. Aku tidak peduli dengan keduanya itu mana aku dicoba dengannya. Ya, kekayaan atau kemiskinan, ya aku tidak peduli. Keduanya itu mana aku dicoba badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir mirip ucapannya dengan ucapan Umar bin Khattab yang tadi tidak ada sanadnya. <clears throat> Dan ini dibicarakan sanad Abu ulama adalah Hasan. Ya, jadi benar insyaallah. Tapi dari ucapan Abdul bin Umar, ya, dari ucapan Abdul bin Mas'ud radhiyallahu Atau tidak mengapa ya untuk kita mengatakan secara makna apa yang sudah Umar bin Khattab radhiyallahu ini al-ghina wal faqr. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua kendaraan. Aku tidak peduli dari keduanya itu apa yang aku kendarai. Sampai mirip ucapan Abdul bin Mas'ud radhiyallahu Ya bisa ditulis al-ghina wal faqr matiyatan atau mutiyatan la ubali ayyuhuma raqifu. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua kendaraan. Aku tidak peduli dari keduanya itu apa yang aku kendarai. ya demikian. Jadi semuanya kembali kepada apa? Kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang itu apabila kita mau bicarakan Sungguh <clears throat> Ibnu Qayyim di sini di Idatus Sabirin apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang sabar, buku tentang keutamaan orang yang sabar. <clears throat> Al-bab Salis wal ishrun, bab yang ke tani wal ishrun 22. Ihtilafin nas tentang perselisihan manusia fil ghina asyakir. Orang yang kaya bersyukur wal fakir asabir, orang miskin yang bersabar. Ayu maaf afdal, mana lebih afdal dari keduanya? Wa ma huwa dan apa yang benar? Kemudian beliau mengatakan Ibnu Qayyim rahimahullah hadhihi masalah katsir. Katsura fihi nisa. Masalah ini banyak perselisihan. Bainal aghnia wal fuqara, antara orang kaya dan orang miskin. Setiap dari mereka menyebutkan dalil-dalilnya. Orang kaya menyebutkan di sabda Mas'ud radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim, ya. La hasada ila bisnain. Tidak ada hasad kecuali dua. Ini bisa ditulis keutamaan orang yang kaya dia itu bersyukur. Tidak boleh hasad kecuali dua. Jadi Abdul Mas'ud Bukhari Muslim. Apa itu rajulun atahum lahu malan? Seorang diberikan harta. Ya. Fasalatadhu ala halakatihi fisabilillah. Dihabiskan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh hasad kita kecuali kepada orang punya harta digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai habis. Ya itu. Demikian juga atau huluk Quran. Seorang diberikan Al-Quran, dia baca di malam hari ataupun di siang hari. Atau seorang yang punya ilmu, dia laksanakan ilmu tersebut. Juga di Abu Hurairah terlalu Bukhari Muslim ya tentang kisah orang miskin yang waktu itu bertanya pada Nabi karena mereka didahului oleh orang-orang kaya, bisa bersedekah, bisa haji, bisa ini. Kemudian Nabi memberikan bimbingan untuk berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ternyata orang-orang Kaya mendengar hadis tersebut, akhirnya mereka juga berpikir. Akhirnya orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Setelah mereka mengatakan dhahaba alud dusur bil ujur. Telah pergi orang-orang punya harta dengan paling banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Tapi mereka itu sholat bi fuduli amali, bi fuduli Mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian ditunjukkan tikir tadi. Kemudian orang kaya mengetahui tikir tersebut melaksanakan juga. Akhirnya orang fukara muhajirin mendatangi Nabi. Sungguhnya mereka juga melakukan. Lalu bagaimana kami bisa mendahului mereka? Maka Nabi mengatakan, dari kafatulloh yuti maisha." Ini keutamaan Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki. Dan ini keutamaan, orang-orang dia itu mempunyai harta. Anu demikian. Tapi sebagian orang-orang <clears throat> yang melebihkan orang miskin yang itu bersabar menyebutkan hadis yang sahih Sunan Syalbani itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu sungai Imam Tirmidzi Nabi berdoa Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil al-masakin yaumil qiyamah ini ya Allah hidupkan aku miskin matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama dengan rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah, ini kan keutamaan orang miskin. Demikian juga <clears throat> hadis yang terkenal juga bahwa orang-orang ya yang miskin mendahului orang-orang kaya. Ya demikian. Ketika masuk ke dalam surga, surga. Sebutkan dari hadis Abu Barzah Al-Salam Ya. Demikian juga yang ya ya Sahih. Bukhara muslimin Layakunal jannah qabla aghniyahim. Orang-orang Miskin kaum muslimin mendahului masuk ke surga qabla yang sebelum orang-orang kaya mereka. Bimikdar seukuran arba'in akhriban, 40 tahun lebih dulu. Ya itu. Juga di ada hadis yang lain juga yang mereka lebih mendahului dengan uh, waktu tertentu juga. Ini <clears throat> masing-masing punya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dari masing ini tadi. Tapi tadi disebutkan, Ibn mengatakan semuanya kembali kepada apa? Semua kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya. Berarti orang yang miskin bersabar, mereka lebih afdal daripada dari orang orang kaya yang dia itu bersyukur orang. Ya, belum tadi kita sebutkan Ibnu Qayyim menyebutkan di sini halaman 192 <clears throat> Waqat qalat salisah berkata kelompok yang ketiga. Laisa li hadihima ala akhar fadilah. Tidak ada salah satu satu dari keduanya itu atas yang lain lebih abdul fadilah. Illa bitaqwa kecuali dengan takwa. Bayu ma'adam iman dan taqwa. Siapapun dari di antara keduanya itu yang lebih besar imannya dan ketakwaan, maka itu lebih abdul. Kalau sama-sama imannya dan takwanya, ya, maka sama juga. Ya, fa ya istawaya istawa ya fil fadilah. Kalau sama-sama juga maka sama-sama juga dalam keutamaan. Kemudian boleh mengatakan wa hadza asahul aqwal. Ini yang paling benar dari ucapan-ucapan. Demikian. Beliau kembali pada makna itu. <clears throat> Jadi kita kembali kepada matan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling mengikuti Al-Qur'an. Walaupun mereka menyebutkan para ulama <clears throat> secara jasad ya, walaupun Nabi juga menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Sungguh Imam Muslim radhiyallahu taala hadis yang masyhur, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila atsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya, bisa dilihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sungguh Imam Muslim ada di Riyadhus Shalihin. Allah SWT tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, tidak kepada badan-badan kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Dan itu adalah tampilan yang sahih dan kepada amalan-amalan kalian. Ini Allah melihat kepada amalan-amalan kita. Dia melihat kepada hati-hati kita, tidak melihat kepada badan-badan kita. Walaupun disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ini ucapan yang bagus bukan di Majmu' Fatawa. Hmm bahwa secara fisik ya secara badan bisa ditulis ya ini menurut ahli ya sejarah demikian juga mungkin orang yang meneliti dalam masalah ini sebagai mengutip ya taala yang paling afdol secara badan ya, secara badan secara jasad yaitu orang-orang Arab ya bisa ditulis ya, nanti akan disebutkan dalilnya maksudnya alasannya kemudian yang kedua adalah orang-orang Persia Orang Persia, orang Rusia. Ya sekarang ini di sekitar juga Afghanistan. Kemudian diikuti setelahnya orang Romawi, orang Rum ya, orang-orang Eropa, Eropa Asia. Adapun orang-orang Sudan, demikian juga orang Turki, ya, demikian kita semua, bahkan di bawah mereka. Jadi yang paling abdul secara jasad adalah tadi Pertama orang Arab, kemudian orang orang-orang Persia, ya orang-orang Rusia itu. Kemudian ketiga orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Beliau menyebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah faslun sukan dimas matawa jilid 15 halaman 431. Bab itibari kuwa asalas dilihat dari si kekuatan yang tiga amat al umam terbagi manusia umat-umat itu alatihi Abdul jenis jins yang dia itu adalah paling bagusnya jenisnya al-insani dari manusia wahum al-Arab warum wal Furs. Yaitu Arab, Romawi dan Persia. Kalau secara urutan yaitu Arab, kemudian Persia, Romawi. Kain hadil umam semuanya umat ini inilah daharat fihal fadail al-insaniyah yang tampak keutamaan secara apa? Secara kemanusiaan. Wahum sukan wasat art tulan wa irdon. Mereka lah yang tinggal di muka bumi ini dari arah memanjangnya timur barat, demikian juga ardon utara selatan. Itulah yang tinggal di situ. Arab itu kan timur tengah istilah kita. Ya demikian. Inilah yang yang terjadi. Fama min man siwahu adapun selain mereka ka Sudan wa seperti orang Sudan. Sudan itu arah ini setelah Mesir dan Sudan nanti benua Afrika itu. Ya ini ada Maghrib, ada Jazair, ada Tunisia. Tapi yang kulit hitam itu yang Sudan itu. Wa Turk demikian juga Turki ya. Mulalah demikian. Wa nahwim dan semisal mereka fatabi'ah. Maka mengikuti saja. Kemudian alasan ya faqala ba'al Arab al-quwa al-aqliyah an-nutqiyah. Orang Arab maka mereka menang, menang dalam hal kekuatan akal. Demikian juga pembicaraan. Oleh karena itu bahasa Al-Qur'an bahasa bahasa Arab kan demikian. Karena mereka menang dalam hal apa? Kekuatan berbicara dan akal. Wastaqo ismuha dan diambil namanya Arab itu dari apa? Dari potongan kata Araba minal Arab wal bayan wal idhar. Arab itu dari al Arab yaitu apa? Arab ini menjelaskan. Ya dari situ. Dijuluki orang Arab karena mereka pandai menjelaskan. Paham itu. Kemudian <clears throat> adapun orang-orang Persia ya, maka mereka disebutkan di sini Wa ba'ala ya. Wa ba'ala Rom Orang Romawi dia kuat dalam hal syahwiyah, minato amba nikah. Ya, menangnya dalam hal apa? Makanan, pernikahan, tentang masalah syahwat. Ini orang-orang Romawi. Oleh karena itu diambil kalimat arum. Ar ada arumah, aruma idza batu. fasta hayathu. Ini apabila dia mau ya apabila memintanya dan dia condong kepadanya. Ya, dari situlah rum itu dari apa? Dari tadi kalimat romat hada aroma ini mananya ya dia ingin. Demikian juga dia mempunyai sahabat padanya. Itu. Dari kalimat itu juga. Wa ghalaba 'alal fars al kuwah al-ghadabiyah. Adapun orang-orang Persia maka mereka menang dalam hal apa? Kekuatan marah. Ya, minad dab wal man bisa menghalangi, bisa kemudian menahan wal istila Demikian juga menguasai sah kepemimpinan. Oleh karena itu diambil dari kalimat al ini Yani ya yafrusu qaharahu wa ghalabahu. faros itu maknanya adalah qahara mengalahkan. <coughs> ya, demikian. nah dari sisi inilah ya disebutkan akan al-arad Abdul Umam. Oleh karena ini orang Arab lebih abdul dari umat-umat yang ada. Ini secara jasad ya, secara jasad bukan secara keimanan. Kemudian taliha al-fars, al-furs ini orang Persia. Dia anak kuah, iya karena dia punya kekuatan untuk menahan demikian juga menyerang kepemimpinan ya buat Taliha Harum kemudian mengikuti di situ Romawi nah itu bagaimana bangsa Mongol ya waktu itu bisa mengalahkan kaum muslimnya di daerah-daerah sekitar situ <clears throat> Ya jadi orang yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala, ada bukan tadi secara jasad. Orang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala adalah tadi dilihat dari ketahuan mereka, ketaatan mereka pada Allah dan paling mengikuti Al-Qur'an. <clears throat> Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya siapa yang paling mulia? Maka Nabi menyebutkan ya yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya, "Laisa anha an hadza nas'aluk." Bukan ini kami bertanya pada engkau. Bukan tapi tentang maadinir Arab, yakni tentang bahan bakunya orang Arab atau sumbernya orang Arab. Kemudian Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang paling bagus di antara kalian ketika jahiliyah, ya kalau dia sebagai pimpinan, demikian juga mempunyai kelebihan, maka itu paling bagus juga selama apa? mempunyai ilmu. Ketika dia jahiliyah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang utama, pemimpin dan sebagainya, ketika masuk masuk Islam ia menjadi orang yang paling baik juga. Ya demikian. Tapi semuanya tadi disebutkan kembali kepada ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling taat pada Allah dengan amal-amalan soleh dan itu adalah kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukarrabun, orang-orang yang sabiqun. Soalnya demikian kita membaca <clears throat> surah al bawiyah